ويفقهنا في الدين ويؤنا علم التعويل وأن الله نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا خير ولطف وعافية وإلى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Di sini ada pembahasan kaidah fikhiyah yang mana di situ mengatakan ta'arudul asli wal ghalib. Ta'arudul asli wal ghalib ini nanti dibagi empat sebetulnya. Ini adalah membahas salah satu daripada pembagian ta'arudul asli wal ghalib. Jika bertentangan antara asli al-asl al-asl itu maksudnya apa? Al-qaidal mustamirah. Kalau ada bertentangan antara al-asl wal zahir dan zahirnya, zahir itu mayutarajjah wuku'uhu. Ini yang lebih uh, kuat lebih kuat terjadinya prasangkanya dia lebih kuat bahwa ini terjadi itu najis masalah berarti zahir dan asal bertentangan mana yang lebih kuat nah, di situ sebetulnya dibagi empat dibagi empat ada mayurajahul aslu mayurajahu fihil aslu jazman bila khilaf itu kadang-kadang yang dimenangkan yang dikuatkan itu al asal tanpa ada khilaf yang kedua mayurajahu fihi dhahir jazman Kadang-kadang yang lebih dikuatkan adalah dohirnya. Pasti tidak ada khilaf. Yang ketiga, ma yurajjahu fihi dhahir alal asah. Ini pembahasan kita. Ma yurajjahul aslu fihi al asah. Yang dikuatkan al asl di dalamnya itu di dalam itu mah al asah atas pendapat yang asah. Yang keempat, ma yurajjahu fihi dhahir alal asah. Yang keempat, yang dimenangkan yang dikuatkan adalah yang dhahir al asah. Ya ini yang muktamad lebih kuat yang dhahir. Jadi dibagi empat. Yang dibahas di kitab ini salah satu pembahasan daripada ta'arudul asli wal dhahir tadi itu. Yaitu ma yurajjahu fihil aslu alal asah <clears throat> Tapi di situ kenapa sih kok yang dikuatkan al asal? Katanya alasannya di sini karena adbat, karena lebih pasti. Seperti nanti beberapa contoh ada disebutkan di situ. Karena lebih pasti. Adapun yang bahir di situ masih muhtalif. Muhtalif mereka masih berbeda dengan apa? Dengan perbedaannya manusia. Kadang sebagian manusia menganggap itu adalah kuat, kadang menganggap itu adalah nadir jarang. Kadang biasanya memang itu najis, cuman kadang-kadang tidak juga. Nanti contohnya di antara, di antara salah satu contoh, jika ada orang yang biasa membuat homer, tiap setiap hari kerjanya membuat homer. Homer najis. Biasanya kalau orang buat homer, kebanyakan orang akan kecipratan akan terkena daripada pembuatan khamar tadi kena bajunya. Biasanya seperti itu al-ghalib. Cuman kadang-kadang bukan semua orang yang seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang tidak kena. Akan itu tidak ada kepastian. Adanya perbedaan manusia seperti ini berarti tidak ada kepastian. Sedangkan yang pasti baju baju itu aslinya apa? Suci. Jadi al-aslu tetap yang dikuatkan daripada zahir al aslu yang asli yang kaidah mustamirah yang aslinya itu pakaian suci dia ketika memakai pakaian itu suci kemudian dia bekerja dengan perbuatan yang ada banyak najisnya apakah sesuatu yang tidak pasti ini bisa merubah yang kepastian yang ada yaitu al asl tidak bisa tetap al aslu yurajjahu fihi al dhahir itu yang dimaksud nah, di sini ada beberapa contoh nanti disebutkan yang pertama yaitu apa? Wadalika kathiyabi khamarin dan itu daripada contoh yang ada kathiyabi khamarin. Wadalika emakan eh, al aslu fihi tahara wa ghalaba al adhan an najasa aslinya suci cuman kebanyakan menjadi najis biasanya kena najis. Apa itu contohnya? Kathiyabi khamarin seperti pakaian khamar orang yang membuat khamar atau bukan saja orang yang buat khamar atau orang yang yata'atahu yang memakai itu khamar dia mudmin masalah dia sering minum khamar gimana pakaiannya apa kita hukumi najis atau kita hukumi suci nah, tetap yang dikuatkan apa al asal yaitu apa aslinya pakaiannya dia itu suci lohirnya karena dia itu mudminul khamar biasanya pakaiannya najis nah, karena itu tetap dikuatkan apa? Al-asal. Ini salah satu contoh. Lo apakah siap pakainya atau enggak? Awani tempat-tempatnya juga sama. Oh ini waduh di rumahnya banyak khomernya. Cuman kita lihat aslinya kan suci. Walaupun dia itu sering minum khamar bukan berarti semua tempatnya jadi khamar. Pastinya apa? Suci. Cuman biasanya orang yang sudah biasa minum khamar dan dia mudmin, kebanyakan daripada tempatnya kena najis nantinya karena khamarnya dia. Cuman tetap dikuatkan apa? Al-asal. Wa awani eh, wa haidin dan perempuan yang head. <clears throat> perempuan yang head biasanya kena darah head. Cuman aslinya dia menjaga daripada kena kena head. Berarti tetap dikuatkan al-asal. Wasibyanin dan anak-anak kecil. Anak kecil itu biasanya tidak perhatian dengan najis dan dia tidak mengetahui najis. Cuman aslinya ketika dia memakai pakaian, pakaian yang suci. Cuman apakah kebiasaan anak kecil yang tidak perhatian dengan najis itu akan menjadikan itu pakaian najis? Tidak. Tetap itu pakaian dihukumi suci. Kenapa? Mengambil hukum aslinya. Mengambil hukum aslinya. Itu kaidah mustamirah. Wa awani mutadayyinina bin najasah dan tempat-tempat orang mutadayyinina yang menganggap itu adalah satu agama bin najasa dengan menggunakan najis. Jadi ada satu golongan daripada majus di antaranya ada satu golongan daripada majus orang penyembah api yang dia itu menganggap uh, dia itu menganggap satu ibadah jika dia mandi yaktasilu nabi ab, bi abwalil bagar. Dia menganggap itu adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan cara mandi dengan kencingnya sapi. Oh biasa ini ini majusi yang Taifah yang dia itu mandi dengan uh, kencingnya sapi. Apakah kita katakan itu pakaian mereka dihukumi najis? Kalau tidak ada kepastian, kalau tidak ada kepastian, walaupun biasanya dia itu menganggap itu adalah satu, salah satu ibadah abwalul bagar mandi dengan kencing-kencingnya sapi kita tetap mengambil apa aslinya yaitu apa aslinya pakaian dia itu suci walaupun dia biasanya mandi dengan kencing-kencingnya sapi Kemudian wawarakin yaglubu nasruhu ala najasin dan dedaunan daun Yaglibu yang mana biasanya nasruhu jatuhnya, gugurnya, lontroknya ala najasin di atas najis. Oh biasanya daun ini jatuhnya di atas najis. Apa kita hukumi kalau memang kita tidak mengetahuinya? Apa kita hukumi itu daun najis? Tidak. Aslinya daun itu suci. Walaupun biasanya ini daun jatuh di atas najis, karena biasanya daun ini masalah di tempat yang banyak najisnya. Biasanya jatuhnya di atas najis. Apa kita hukum ini daun najis? Al aslu aslinya hukumnya suci, tetap kita kuatkan yang asal. Walu abi sabiyin dan air liur daripada sobi anak kecil Maksudnya masalah minal fam, air yang keluar dari mulut dari anak kecil itu kita hukumi apa? Tetap kita hukumi suci. Walaupun dohirnya biasanya anak kecil itu air ludahnya itu air yang keluar dari mulutnya bercampur dengan apa? Untahnya. Kadang-kadang dia muntah, kadang-kadang dia gak ya muntah. Ah, air ludahnya bercampur dengan itu. Berarti najis. Cuman lohirnya itu memang biasanya seperti itu. Cuman aslinya hukumnya apa? Suci. Karena tidak bercampur dengan apapun aslinya. Itu disamakan juga itu disamakan juga uh, apa ini dengan lu'abud dawab air ludahnya daripada dawab apa kambing apa uh, kuda ya atau masalah bagla keluar air dari mulutnya kita hukumnya apa asalnya suci Dohirnya biasanya bercampur dengan najis Cuman tetap kita hukumi suci Dan alasannya juga untuk masa lalu ab ini umumil balwa Karena sudah banyak Ya banyak umumil balwa Bahala sudah aneh ya. Ibtila alal alasabi sabi wajoh ustuhira amalu bisyahmil khinzir joh joh itu uh, tenunan tenunan atau pakaian gitu ya tenunan yang dibuat ya pakaian ya benangnya itu itu namanya joh kalau kita waktu itu tanya joh itu libas katanya pakaian cuman anak lihat di kamus tadi tenunan tenunan daripada salah satu benang. Uh, ini joh ini ustuhiro sudah dikenal amaluhu mengerjakan itu joh pisah milhinzir dengan gajinya daripada babi. ini kalau sudah dikenal seperti itu, oh ini joh, oh ini ma'ruf ini sudah dikenal bahwa ini terbuat dari syahmul hinzir. Cuman aslinya kalau tenunan itu tidak dicampur dengan apapun. Nah, kita mengambil yang apa? Kalau memang tidak diyakini, tidak ada yakin najisnya, tidak yakin itu dicampur dengan syahmul hinzir, cuman al-ghalib biasanya dicampur dengan itu syahmul hinzir. Apakah merubah daripada aslinya bahwa itu hukumnya suci? Tidak. Tetap dihukumi suci. Wajubnin syamiyin dan jubun keju ya. Syamiyin dari Syam Ustuhiro yang dikenal amalu membuatnya biinfihatil khinzir dengan infiha. Infiha itu adalah kirish bahasa babat ya. Ya, babat. Itu terbuat daripada babatnya babi. Itu jubnun syamien. Kalau situ diartikan nakala anil jauhari annahu hiyal kirish Manakala nakal anit tahdhib annaha la takunu illa li kulli dhi kirshin wa huwa syai'un yustakhraj min batnihi asfar yu'saru fi sufatin mubtallatin fil laban fayaghlidu kal jubun. Itu infiha infihah. Ah, walhasil itu jubnun syamiyin dikenal it, sudah ada campuran babinya. Sudah ada campuran babinya. Apakah karena sudah ghalib biasanya campur dengan bab, apa babi apakah itu menjadikan najis eh, menjadikan najisnya eh, tetap kita mengambil aslinya kaidahnya tetap menguatkan apa al asal ya karena aslinya itu adalah suci jubun ada per apa persang, ada persangkaan yang kuat bahwa itu campur dengan apa dengan khinzir tidak menjadikan itu najis kenapa karena mengambil yang asal. Dan juga ada riwayat di situ waqad ja'ahu sallallahu alaihi wasallam jubnah min indihim akala minha lam yas'al an Bahkan di zaman Nabi sendiri sudah terkenal bahwa jubun dari Syami itu dicampur dengan babi. Datang kepada Nabi jubnah keju tadi itu min indihim dari mereka, dari orang-orang Syami itu. Fa'akala minha. Maka Nabi makan daripada itu jubun walam yas'al andalik dan Nabi tidak menanyai daripada keadaan apakah dicampur dengan babi atau tidak. Nabi langsung makannya. Nah, ini adalah satu dalil bahwa apa? Bahwa ketika tidak ada keyakinan dicampur dengan apa? Dengan apa itu khinzir berarti kita uh, tetap menguatkan daripada hukum aslinya. Zakaru Syekhuna fi Syarhil Minhaj menyebutkan ini semua kaidah fi Syarhil Minhaj guru kita yaitu Ibn Hajar fi Syarhil Minhaj isyarah Minhaj itu di kitab Tuhfanya. Nah, ini seperti kita katakan tadi bahwa ini adalah salah satu pembagian daripada kaidah yang mengatakan ta'arudul asli wal zahir, bertentangan antara asal dan zahir ini diantaranya yaitu apa? Mayurajahu fihil aslu alal asah. Itu yang dikuatkan di dalamnya itu ma sesuatu al asal aslinya al asah. Maksudnya apa? Yang muktamad adalah asal yang lebih kuat. Tetap kita hukumi suci al annahu tahirun. Kita hukumi aslinya yaitu suci. Eh, sedangkan kaidah yang lainnya itu bisa dipelajari di kitab kawaid. Itu ada masih tiga pembagian yang lain yaitu ada yang mengatakan mayurajjahu fihil aslu jazman. Yaitu yang dikuatkan al-asal di dalamnya yaitu asal jazman, tidak ada khilaf. Seperti contohnya di situ uh, apa ini? Seperti contohnya kalau ada seorang yang ragu apakah dia sholat tiga rakaat atau empat rakaat. Aslinya ada muziada yang pasti yang aslinya apa tidak ada tambahan cuman yang situ diragukan apa al dohir dohirnya yang dia menyangka empat rakaat kenapa karena dia sudah banyak rukuk banyak sujud ini berarti sudah menunjukkan bahwa anak ini rokaat yang keempat dohirnya, cuman aslinya tiga rakaat aslinya tidak ada tambahan tiga rakaat berarti di situ menguatkan al-asal tidak ada khilaf ini Bukan alal asah lagi, tidak. Memang dianggap itu tiga rakaat berarti kurang satu rakaat. Ada yang mayurajjahu fihil aslu, mayurajjahu fihil zahir jazman, tidak ada khilaf. Yang dikuatkan di situ apa? Zahir. Zahirnya yang dikuatkan dengan tanpa ada khilaf. Ah, di situ karena tiga hal. Karena tiga hal, katanya apa? Ayastanida ila sababin mansubin syar'an. Karena di, uh, disandarkan kepada sebab yang mansub syar'an karena sudah dikuatkan oleh syariat. Seperti seandainya ada kitab di tangan Z. Kitabnya sudah di tangan Z. Kemudian Amr datang mengakui itu kitab miliknya dia. Amr mengatakan kepada Z, itu adalah kitabku. Dan si Amr ini membawa bukti dua orang saksi yang menyaksikan bahwa itu kitab miliknya Amr. Walaupun dohir, walaupun aslinya sekarang itu ta, apa kitab di tangan siapa? Di tangan Z, cuman tetap al dohir yang dikuatkan. Kenapa? Karena dohirnya sudah dikuatkan dengan mansub syar'an, yaitu apa? Uh, ah, mafiliyat. yaitu ada kesaksian, ada bayina, Nah, itu mansub syar'an. Bayina itu yang menguatkannya. Atau di situ karena apa? Sebab ma'ruf adatan karena sebab ma'ruf adatan seperti air yang mengalir dari kamar mandi air yang mengalir dari kamar mandi aslinya hukumnya apa suci karena air yang keluar suci cuman dohirnya kebanyakan biasanya orang yang di kamar mandi itu untuk gotoil hajah untuk menyelesaikan hajah, berarti air yang keluar itu sudah bercampur dengan najis. Nah, di situ karena ada kebiasaannya yang dikuatkan adalah dohir. Yang dikuatkan adalah dohir dengan tanpa khilaf. Ada yang uh, apa ini? Auyaku nama ahumayata didubihi. Mayata didubihi itu contohnya kalau seandainya ada hewan yang kencing di air yang banyak ada hewan menjangan atau yang lainnya kencing di apa di air yang banyak. Kemudian didapatkan di air tadi setelah itu hewan kencing berubah. Kemudian dia melihat ini perubahannya dari itu kencingnya hewan atau perubahan karena apa ini karena terlalu eh, karena terlalu lama berhentinya karena mukus. Nah, ini perubahan karena lama tidak dipakai ini akhirnya berubah. Aslinya mungkin karena lamanya karena tidak ada ya bukan karena kan itu kan sesuatu yang baru. Lohirnya apa yang menguatkan daripada itu air yang menjadi berubah itu karena itu kencing. Berarti ini dikuatkan daripada yang lohir. Walhasil itu pembahasan semuanya lebih jelas lagi dipelajari di kitab Kawaid. Cuman ini adalah salah satu daripada ta'arudul asl wal zahir yaitu yang dikuatkan adalah al asl al zahir cuman alal asah yang muktamad yang asal yang kuat. Berarti yang sekarang mungkin kalau ada kadang-kadang ya apa roti ya, dari babi mungkin itu ya. Nah, itu kalau aslinya itu roti tidak dibuat dari babi walaupun sudah ma'ruf zahir Walibun Nas mengatakan oh itu terbuat dari babi. Kalau tidak dipastikan berarti tetap dihukumi suci. Cuman itu hukum hukum yang ada. Kalau mau warak, kalau mau berhati-hati, ya tidak apa-apa. Banyak seperti kalau seandainya ayam, ya ini dari daerah mana ini? Ini biasanya tidak disembelih, cuman dohirnya apa? Ayam itu disembelih. Berarti tetap dikuatkan apa? Al-asal. Ini banyak ini masuk kepada pembahasan yang sekarang terjadi. dari bukan roti dibuat dari babi tidak diketahui roti itu dari babi atau tidak ah, cuma kebiasaannya dicampur dengan babi misalnya nah kalau sudah diketahui roti dari babi itu ya haram hmm, jadi apa namanya kebiasaannya jadi dikenalnya itu ada campuran nah, cuma e, tidak diketahui ini campuran apa anda waroknya ditinggalkan, tapi tidak bisa difonis itu haram. Kemudian saya teruskan sedikit. Wa yu'fa dan dimaafkan. An mahal istijmarihi dari tempat istijmarihi itu bekas daripada istinja bil hajar. Ketika ada orang istinja bil hajar itu dimaafkan tempatnya karena istinja bil hajar itu yuzilul ain la yuzilul azhar. Istinja bil hajar membersihkan najis dari kubur atau dubur dengan batu atau yang semisal dengan batu. Karena nanti Bab istinja setelah ini ada bab istinja yang mana dikatakan istinja itu diperbolehkan dengan air dan diperbolehkan dengan batu. Membersihkan kotoran dari gubul dan dubur boleh dengan air dan boleh dengan batu. Cuman al-afdal jamak bainahuma. Pertama dengan batu kemudian diteruskan dengan air. Kalau seandainya tidak bisa kecuali salah satunya berarti al-afdal dengan air. Nah, kalau seandainya istinja dengan batu Kenapa kok istinjak dengan air itu lebih afdal? Karena istinjak dengan air itu menghilangkan n dan asar. Bisa menghilangkan ennya, bendanya, najisnya, dan bekasnya juga. Kalau istinjak bil hajar, kalau istinjak dengan batu atau semisalnya, itu menghilangkan n saja, asarnya tidak. Dikatakan menghilangkan ennya saja, tidak menghilangkan asar, itu dobitnya bihai la yuzilu la yuzalu illa bihajarin saghirah au bilma Sekiranya bekasnya tadi itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan batu-batu yang kecil atau dengan air. Itu berarti asar bekasnya. Nah, istinja bil asar ini dimaafkan dari tempat daripada yang dia istinja bil hajar. Maksudnya apa? Kalau kena bajunya, ketika dia istinja bil hajar, dia pakai pakaian lagi, pakai sarung. menempel dengan sarungnya bekasnya daripada istinja bil hajar tadi itu. Ya apa ini hukumnya? Dimaafkan. Dimaafkan itu binisba lahu, binisba fi haqqihi faqat. Itu dimaafkan untuk orang yang istinja bil hajar saja. Kalau orang lain tidak dimaafkan, seandainya ketika dia sholat Ya, ada orang sholat, ada orang sholat yang bukan istinja bil hajar, orang yang istinja bil mak, masalah. Dia sholat dipegang oleh orang yang istinja bil hajar. Berarti ini kan dimaafkan untuk dirinya, untuk ini orang yang tadi itu tidak dimaafkan. Kenapa? Berarti dia membawa sesuatu yang bersambung dengan najis. Nah, nanti itu ada pembahasan lebih jelas lagi. Ya apa hukumnya, tafsilnya, kalau orang megang sesuatu yang suci bersambung dengan najis. Ada orang yang megang sesuatu yang suci bersambung dengan sesuatu yang suci. Cuma sesuatu yang suci itu ada najisnya. Ah, kadang-kadang nah, kalau seandainya ditarik bisa tertarik. Kadang-kadang seandainya ditarik tidak bisa tertarik. Insya Allah minggu depan itu pembahasannya. Hasilnya di situ ada nanti kita bahas minggu depan. Cuman di sini kalau seandainya orang sudah istinja bil hajar berarti dimaafkan, cuman binisbah fi haqqihi faqat untuk dirinya saja. Kemudian dimaafkan juga wa anwani dubabin dan daripada kotoran dubab. Wanim itu apa? Rausuhu, kotorannya dubab, kotorannya lalat. Seandainya ada eh, apa ini lalat menempel di baju kita kemudian setelah terbang menyisakan sesuatu di situ. Ayah ya, apa ini hukumnya? Dimaafkan. Dan sama juga bau luhu, kencingnya. Cuman modelnya gimana nggak tahu ini. Walhasil ya kalau seandainya itu lalat kencing berarti dimaafkan. Ah, di sini ada faedah mungkin sudah ini faedah ya. Faedahnya itu apa? Dubab. Dubab itu dikatakan dubab kenapa? Murakabun min dubba abah Dubba aba. Yaitu artinya apa? Turida roja'a Dubba aba. Yaitu turida, dubba itu turida, aba kembali. maksudnya apa? Lalat itu setiap diusir kembali lagi. Karena itu dinamakan dubab. Dari kata-kata dubba aba. Ini dubab tidak hidup lebih banyak daripada 40 hari. Jadi hidupnya Dubab itu cuman umurnya yang paling panjang, paling tua itu 40 hari. Dan ini Dubab semuanya akan dimasukkan ke neraka sama Allah. Dubab ini semuanya akan dimasukkan ke neraka, cuman bukan ditakdzibi, bukan untuk menghadapi itu Dubab. Lakin apa litakdzibi ahliha, untuk menghadap orang yang tinggal di neraka. Kapolda ambil orang kena apa ada lukanya kemudian ada dubabkan sumpek ya, eh, lubung lalat atau dilubung ya dilubung lalat kan sumpek dia semakin gerah dia nah, ini orang yang di neraka nanti dia sel, apa akan Allah akan me, apa memasukkan itu semua lalat di neraka untuk menghadap orang yang tinggal di neraka. Dan ini Dubab tidak pernah menyentuh jasadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk khususnya dari daripada Rasulullah tidak pernah disentuh oleh Dubab. Walaupun pakaiannya, bukan hanya jasadnya, pakaiannya tidak pernah dihinggapi lalat. Dan itu adalah Dubab paling bodohnya makhluk, ajhalul khalq, paling bodohnya makhluk. Kenapa? Karena dia melemparkan dirinya kepada kehancuran. Kalau kita lihat dubab itu kalau ada api malah mendekat dia. Kalau ada api mendekat, bahkan di situ kalau ya kalau di hadramut situ ada atau di sini juga ada ya alat di situ lampunya terang, kemudian di situ ada setrumnya. Nah, lalat itu akan mendekat, dia menyangka itu adalah terang ya. Tidak tahunya ada setrum, mati. Sudah tahu ya kembali lagi nanti. Itu lalat, ajalul khalik. Ya, namanya ada, cuman sudah kita sebut itu namanya dulu. Ya namanya daripada Dubab <laughs> Abu Hamzah. <laughs> ya ismu Abu Hamzah. Karena banyak hewan ya namanya ada Abu Hamid, ada Abu Hamid, ada Abu ya banyak nama daripada hewan. di sini termasuk Abu Hamzah ya. ثلاث مرات ويتر dimaafkan daripada wanita dubab kotoran daripada dubab. Kemudian, lo apakah halnya dubab? tidak semisalnya yang sama dengan dubab seperti apa? Seperti di situ kutu atau bak. Bak itu tinggi ya walaupun pendek tinggi ya. an apa ini? Tawon ya. Nah, itu semuanya kotorannya dimaafkan. Warusi khuffasin fil makani wa kadza thawb wal badan wa in kasurat li usril ihtiras anha dan dimaafkan juga daripada rosil khuffash itu kotoran obol ya dan kencing waros dan kotoran khuffash kelelawar Fil makani dimaafkan di tempat. Wa sob. Ya. Dan begitu juga baju, wal badan dan badan. Ya, khufas ini memang kotorannya bahaya ini cuman ya. Kata di ilmu kedokteran kotoran daripada kelawar ini bahaya, bahaya menyebabkan penyakit apa gitu bahaya. Ah ini kotorannya apa dimaafkan, kencingnya juga dimaafkan. Di mana dimaafkan di tempat, pakaian atau badan. Wa in kasurat walaupun banyak. Kenapa? Liusril ihtiras anha. Karena sulit untuk menghindari menjaga daripada itu kotoran. Sulit untuk menghindari daripada itu kotoran. Karena itu dimaafkan. Yes. Maksudnya tempat itu makanul musol, makanul musola. Makanul musola. Mungkin juga di Makan sama musola. dengan cicak itu ya. Cicak itu sulit untuk dihindari itu. Karena belum ada pempes untuk cicak itu. Tidak ada. Dan tidak ada bedanya masih basah atau sudah kering. Tidak ada bedanya. Muslu aidan la farqa baina radbihi wa yabisi kama fi tuhfah. Sebagaimana jelaskan di kitab di kitab tuhfah. Wallahu alam. Fadal, ada yang perlu dia. Eh, lalat itu hidupnya ada di kotor ya. Kalau satu yang bersih tidak dihinggapi sama lalat. Karena itu Nabi SAW itu dijaga daripada segala yang kotor, nggak didekati sama lalat. Dan surga itu tidak ada yang kotor, karena itu tidak ditempati oleh lalat. Neraka adalah tempat yang paling kotor, karena itu lalat mungkin lebih bahagia ada di neraka nanti daripada <laughs> ada di atas dunia, karena dia mendapatkan segala yang kotor ada di sana yang dimasukkan oleh Allah untuk semakin menjadi tambahan siksa bagi penghuni neraka. Ada yang lain? Di sini sering kita jumpai tempat-tempat seperti eh, tempat musola atau di tempat-tempat yang lain itu ada karpet yang berbau pesing seperti ada kotoran kucing gitu tapi kita datang nggak tahu di mana tempat itu uh, kotoran uh, kencing kucing itu terdapat tapi yang jelas di situ ada eh, tanda-tanda uh, pesing apa kita boleh sholat di sembarang tempat di situ dengan uh, kaidah tadi al uh, al aslu al terima kasih ya itu masalah masalah eh, boleh apa enggaknya, bukan masalah tempatnya yang disalati Dan mungkin bisa masuk itu. Mungkin bisa masuk. Kalau memang tidak yakin ada kencing di situ, tidak kelihatan dan tidak tahu tempatnya. Kalau sudah bisa dipastikan seandainya pesing dicari ada oh ini tempatnya pesing, ya sudah. Itu disucikan. Kalau memang tidak tahu, al asal mungkin itu bau dari luar. Mungkin dimungkinkan itu bau dari luar. Cuman aslinya tidak ada najis yang masuk. Mungkin itu bau dari luar pesing kadang-kadang bau yang di luar itu bisa masuk ke dalam. Seperti sesu, uh, di dalam itu ada kotoran, padahal itu dari luar. Ya bisa dipakai hukum ini. Ya. Bisa dipakai. Tapi kalau sudah pasti yakin ada kuncing kuncing di situ tapi tidak tahu ada di mana, Nah, itu kalau tempatnya terbatas wajib dibersihkan itu. Wajib disucikan. Semua. Nah, kecuali kalau terlalu luas. Ya.